سورة البقرة آيات 104 puluh أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عنه Pada ayat 140 ini mengisahkan tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka menganggap bahwa Nabi Ibrahim yang merupakan panutan dari seluruh umat manusia menurut orang Yahudi Nabi Ibrahim agamanya Yahudi menurut orang Nasrani Nabi Ibrahim agamanya Nasrani ini anggapan mereka apa yang memang benar padahal Nabi Ibrahim itu jauh lahirnya sebelum ada istilah Yahudi maupun Nasrani. Istilah Yahudi kan setelah wafatnya Nabi Musa beberapa tahun istilah Nasrani 200 tahun lebih setelah Nabi Isa wafat baru ada istilah Nasrani itu tapi mereka mengklaim Nabi Ibrahim yang dikatakan sebagai imam bagi manusia, panutan manusia kan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu adalah imam kan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa atau inni ja'iluka nasi imama Ibrahim itu dijadikan oleh Allah sebagai imam kan pada sholat ini dulu ayat 124 nya kan wa in tala Ibrahim rabbu bi fatam maun qala inni jahilu kalin nasi imam Ibrahim adalah imam atau panutan bagi semua manusia bahkan orang musyrik pun mengaku ikut Nabi Baik. Namun dalam perjalanannya orang-orang Yahudi menganggap Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Nasrani juga begitu. Begitu juga Nabi Esak, Nabi Yakob dan anak cucunya semua menurut orang Yahudi dianggap itu Yahudi. Menurut orang Nasrani juga dianggap Nasrani. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al asbata kanu hudan au nasara. Padahal yang namanya Nabi Ibrahim itu beliau adalah hanifan musliman. Ibrahim itu hanifan musliman. Lurus dan muslim pada surat 3 ayat yang ke-67 dekat itu surat 3 67 sana dikatakan maka Ibrahim Yahudi Yahudiyan. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi wala nasranian ya. Tidak pula Ibrahim itu Nasrani. Walakin kana hanifan. Akan tapi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus. Yang lurus, jujur, tidak mensekutukan Allah hanifan musliman muslim Islam itulah Nabi Ibrahim jelaskan di dalam terjemah itu hanifan musliman Ibrahim itu yang lurus muslim wa maka minal musyrikin dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik maka mereka mengklaim itu adalah salah sama sekali bukan hudan au nasara maka dikatakan kul antum alamu amillah apakah kamu kita kembali ke ayat 140 Al-Baqarah tadi katakan antum a'lamu amillah apa kamu lebih ngerti Ataukah yang lebih tahu itu Allah? Allah yang lebih tahu bagaimana Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub serta anak cucunya. Di antaranya anaknya Nabi Yakub siapa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Muslim juga. Bahkan minta supaya matinya mati dalam keadaan Islam itu Nabi Yusuf Nabi Yusuf kan termasuk di dalam wal astato al astato itu artinya anak cucunya Nabi Yakub yang pada 140 tadi kan Yakub wal asbato Nabi Yakub dan anak cucunya di antaranya anaknya Nabi Yakub Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu Islam di dalam surat Yusuf bacakan surat Yusuf surat yang ke-12. Di sana Nabi Yusuf menyatakan minta supaya wafat di dalam keadaan Islam. Pada surat 12 ayat yang ke 101. Di sana Nabi Yusuf mengatakan berdoa pada Allah رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين نبي Yusuf berdoa berkata buat pernyataan pada Allah ya Tuhanku Rabbi qad ataitani engkau telah memberikan kepadaku minal mulki sebagian kekuasaan wa alam tani min ta'wilil ahadits engkau telah mengajarku mengajarkan kepadaku wahai Tuhan sebagian takbir mimpi Fatir samawati wal ardh Engkau pencipta langit dan bumi Anta wali fit dunia wal akhir Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat Yang diminta Nabi Yusuf apa? Tawafani muslimah Wafatkanlah aku Wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb Musliman dalam keadaan Islam wafatkanlah aku sebagai seorang muslim wa alhiqni bisalihin jadi sudah jelas apa yang diklaim oleh Yahudi Nasrani tidak benar Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim semuanya adalah menyatakan dinyatakan di situ sebagai orang Islam maka apa kamu lebih tahu Kul a'antum a'lamu amillah Kembali ke ayat 140 Faman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksiannya mengkata masyahadatan indahu minallah di sisinya dari Allah siapa yang lebih zalim orang yang menyembunyikan kesaksian. Padahal di dalam kitab mereka pun sudah disebutkan tentang Nabi Ibrahim itu gimana? Nabi Ibrahim adalah orang Muslim menyembunyikan juga tentang Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wamallahu bighafilin amma ta'malu. Allah tidak pernah lupa sekali-kali tidak pernah lupa terhadap apa yang kamu tak malu apa yang kamu kerjakan baik dikerjakannya rutin asalnya atau kita apa saja yang dikerjakan oleh manusia wamallahu bighafilin amma tak malu. baru kita jadi pegangan apa yang kita lakukan tidak ada yang tidak tercatat. Tidak ada yang hilang datanya, tidak ada. Semua ada. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian 141-nya sama dengan ayat 134. Pada hakikatnya manusia tidak boleh membangga-banggakan keturunan siapa. Tidak boleh manusia bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Nenek moyang kita bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Kita juga tanggung jawab amal kita sendiri. Itulah 141-nya dikatakan Tilka ummatun qad khalat لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون mereka itu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub anak cucunya adalah umat yang telah lalu. Mereka-mereka itu adalah umat yang telah lalu. Dulu sudah tilka ummatun qad khalat. Mereka sudah lewat pada masa lalu. Hidupnya kita tidak tahu. Kita tahu sejarahnya saja. Lahama kasabat. Bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan, pahalanya untuk mereka kalau dosa pun ditanggung oleh mereka sendiri, tidak bisa diwariskan ke anak cucunya tidak bisa. Itulah lahama kasatan. Bagi mereka sendiri apa yang mereka lakukan? Mereka para nabi dapat pahala untuk dirinya sendiri. Kita juga begitu. Walakum ma Tasawuf bagi kamu apa yang kamu lakukan. Kita pun masing-masing juga begitu. Tanggung jawab masing-masing. Kan kemarin ayat sebelumnya juga katakan lana amaluna walakum amalukum kan. Ayat 139 nya kan kan lana amaluna walakum amalukum bagi kami amal kami bagi kamu amal kamu. Bagi nenek moyang kita ya amalnya mereka sendiri tanggung jawab sendiri. Kita dengan orang lain, kita beramal di dalam Islam ya untuk kita amal kita. Orang lain beramal untuk mereka sendiri. Tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak bisa dialihkan tanggung jawab walaupun ada hubungan kerabat dengan Nabi, dengan Rasul tidak bisa. Kalau di dalam surat Sabah surat 34 ayat 25 di sana Nabi disuruh menyampaikan surat 34 ayat 25 Allah berfirman Kul La tus'aluna amma ajramna Wala nus'alu amma tak malun, Katakan kepada mereka semua, kepada umatmu juga, la tus'aluna amma ajramna. Kamu tidak diminta tanggung jawab apa yang kami lakukan. Wala nus'alu amma malun kami juga tidak diminta tanggung jawab apa yang kamu kerjakan. Nah itulah. Nah maka sahabat walakum ma kasabtu. Bagi mereka apa yang telah mereka lakukan, bagi kami apa yang kami lakukan. Bagi kamu ya begitu, semuanya sama. Tidak ada pelimpahan dosa, tidak ada pelimpahan pahala sudah jelas laha maka sabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu yamalun kamu tidak akan ditanya apa yang telah mereka lakukan apa yang dilakukan nenek moyangmu bukan kamu yang ditanya gimana nenek moyangmu oh tidak wala tus'aluna amma kanu malu maka sahabat walakum maka atas maka makanu yang malu. bekas, sering kami sampaikan kalau di dalam surat An-Najm surat yang ke-53 ayat 38, 39, 40, 41 kan di sana dinyatakan ayat 38-nya anna taziru ziratu wizra ukra bahwasanya orang yang berdosa itu tidak bisa menanggung dosa orang lain tidak bisa juga melimpahkan dosanya kepada siapapun juga wa laisa lil insani illa ma dan manusia itu akan diberi balasan dari apa yang telah ia kerjakan. Wa alaisa lil insani Manusia dibalas apa yang telah ia kerjakan. Kan sudah jelas wa alaisa lil insani tidak memperoleh kecuali apa yang ia kerjakan. Wa anna sa'yahu saufa yumo. Apa yang ia kerjakan nanti akan diperlihatkan semua. Tidak ada yang tidak diperlihatkan. Bukan sekedar diperlihatkan, dihadirkan. Apa yang tadi kerjakan, oh semuanya nanti akan dihadirkan. Tidak aneh kalau zaman sekarang semuanya masih ada data-datanya lengkap. Itulah wa anna sa'yahu saufa Setelah diperlihatkan semua amal usahanya apa dilakukan, summa yujzaul jazaal aufa. Kemudian akan diberi balasan dengan balasan yang lebih sempurna. Nah itulah semua ujungnya wa anna ila rabbikal muntaha jadi jelas masing-masing bertanggung jawab tidak ada di dalam Islam dosa warisan orang yang salah ya dia bertanggung jawab yang berbuat baik juga untuk dirinya sendiri kan juga akhir bakal Nah maka sahabat wa alaiha mak tasabat bagi dia abangnya kerjakan dosanya pun kembali kepada dirinya masing masing itulah akhir dari jus yang pertama jadi kita sudah mendapatkan satu jus di dalam kajian ini mulai dari ayat 142 ini jus 2 142 saya kulus sufaha itu juz 2 tapi juz ini bukan dari Rasul Pak pembagian juz ada 30 juz itu sesudah zaman Rasul kalau yang surat 114 surat memang semenjak zaman Rasul sallallahu Alaihi Wasallam nah juz itu beda Al-Quran kadang-kadang ada bedanya sama 30 juznya tapi awalnya kadang beda dan beberapa jus yang tidak sama itulah jus. nah pada awal jus 2 ayat 142 sampai dengan ayat 150 membahas tentang kiblat kiblat ah, atau arah kita melakukan sholat mengarah kemana lah kita perlu tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah ini sholatnya kan sudah sholat juga bukan kok di Mekah Nabi tidak sholat Nabi di Mekah sudah sholat bahkan awal wahyu wahyu yang ketiga itu sudah memerintahkan Nabi untuk melakukan sholat. Wahyu yang ketiga, wahyu yang pertama kan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang kedua adalah nun wal qalami wa ma yasturun. Tidak lengkap satu surat, hanya beberapa ayat saja. Yang ketiga adalah ya ayyuhal muzammil umil laila illa qalila. Nabi diperintahkan oleh Allah, hey, orang yang berselimut ini wahyu yang ketiga. Umil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi Nabi disuruh untuk qiyamul lain, bukan sholat lima waktu, bukan. Dan para sahabat pun juga mengikuti, mengikuti sholat malam itu. Jadi pada surat yang ke-73 urutannya di situ adalah ya ayyuhal muzammil. Maksudnya Nabi, ayo yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Ayat Pertama loh. Para sahabat juga ikut. Pada ayat 20-nya di sana dikatakan pada surat 73 Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutai laili wa nisfahu wa thulutahu wa ta'ifatum minal ladina ma Allah tahu bahwa kamu sholat malam kurang dari Inna rabbaka kataku, adina min surutayil lain Kurang dari 23 malam Wanisfahu waktu tulusahu setengah malam, sepertiga malam Dan juga segolongan dari para sahabat yang sholat bersama kamu atau ibatum minal ladina maaf jadi di Mekah sudah ada yang ditanyakan bagaimana menghadapnya Nabi sholat ketika di Mekah di dalam tafsir al marohi Ahmad Mustafa al marohi juz pertama, ayat saya kulus sufaha itu, di sana dikisahkan bahwa Nabi ini kalau sholat ketika masih di Mekah mengambil posisi, posisi senantiasa di sebelah selatan Ka'bah. Posisinya di sebelah selatan Ka'bah menghadapnya menghadap ke utara. Jadi sekaligus menghadap Ka'bah juga menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini kan di utaranya Medina. Di utaranya Medina. Jadi Rasul ada di selatannya Ka'bah, menghadap Ka'bah, ia juga menghadap ke arah Baitul Maqdis itu selama di Mekah ah, setelah beliau hijrah ke Madinah salatnya Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah membelakangi Mekah karena Madinah di utaranya Mekah Baitul Maqdis di utaranya Madinah jadi jelas Nabi menghadap ke arah utara lah Masjidil Haram atau Mekah berada di selatannya, Medina kan di belakangnya jadinya. Lah ini berjalan sampai 16 bulan. Ada juga yang menyebutnya sampai 18 bulan. Nah, orang-orang Yahudi banyak menghina kepada orang Islam. Banyak mengolok-olok Kata si Yahudi, kalau nggak ada Yahudi, kemana kamu menghadap sholat? Kemana mau sholat? Karena menurut mereka, Baitul Maqdis itu yang bangun adalah Nabi Dawud, kemudian diselesaikan oleh Nabi Sulaiman. Yang menyelesaikan bangunan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman. Nah, mereka adalah dari orang Bani Israel atau orang Yahudi. Nah, maka pada ayat 142 sampai 150 ini nanti membahas tentang kiblat tentang pengalian Nabi yang asalnya salat menghadap Baitul Maqdis nanti akan dipindahkan mengarah ke Masjidil Haram. Lah, perbedaan ini menjadi apa namanya pro dan kontra. Bahkan mereka akan mengolok-olok juga. Nah, di situ saya hulus sufaha minan nasi ma wallahu anti biladihim alladhi kanu alaiha qul lillahil wal maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim insyaallah kita bahas tentang kiblat dan pengaliannya ini besok pada pertemuan yang akan datang 142 baik ada yang perlu Bapak sampaikan silakan kalau sudah cukup ya silakan kalau pakai mic ada ini Pak mic ini Pak iya Pak 36 kanti suruh mengatakan Kulu amanna kan Ya kan Kulu amanna billahi wa musila ilaina ah, Seterusnya itu La nafariqu baina hadim minum Wa nahnu lahu muslimun Fa in amanu mithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum bi shiqaq fa Allah wa huwa samiun 'alim. Sibghatallah bahwa orang yang beriman yang disebutkan pada ayat 136 137 fa'in amanu bimithli aman tumbi bi tajau satu 137-nya kalau kamu iman seperti yang disebut tadi faqad tajau Kamu dapat hidayah. Lah Orang yang iman yang benar itulah yang dikatakan dengan Allah. Mereka adalah sibarah dari Allah. Kemarin kami jelaskan tentang sibarah itu adalah celup. Terjemah pasnya kan dicelup kan. Seperti kain gitu dicelup itu warna itu sama semua luar dan dalamnya itu namanya sibarah Beda dengan di Belitung atau di Cap, Pak. Kalau di Belitung, di hanya depannya saja yang kelihatan bagus mengkilat, korek sedikit dalamnya sudah beda. Oh, iman yang benar bukan demikian, Pak. Iman yang benar adalah mendapat celupan dari Allah tidak berbeda luar dalamnya, amal perbuatannya, kata-katanya semuanya adalah sejalan semua itu namanya Sibel Allah Itulah pengertiannya Jadi kalimat sibukah dalam Al-Quran hanya itu Satu-satunya dikatakan Celupan dari Allah Kalau kamu amanu lima amantum bihi fabadi tadau Itu maksudnya apa? Jadi kita sebagai orang mukmin kalau imannya benar diisahkan tidak berbeda antara mulut kita, hati kita, perbuatan kita, semuanya sesuai dengan aturan Allah dan karena Allah semata-mata karena kita sudah mendapatkan sidrah dari Allah. Itulah waman ahsanu minallahi sidrah. Siapa yang lebih baik serupanya kalau bukan Allah? Yang paling istimewa adalah serupan dari Allah wa nahnu lahu abidun. Kami semua hanya mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada siapapun. Juga itulah orang yang mendapatkan sibarat dari Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu luar dalam kita tidak pernah berbeda. Baik, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Einige nicht.